Ayat yang terakhir itu adalah al-wasaya al-ashr. Kalau al-huquq asyara. Nah, واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى هكذا واليتامى والمساكين إلى آخر الآية نعم إني الحقوق العشرة نعم بارك الله فيكم آية الوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر yang akan kita bahas pada hari ini apa kaitannya dengan kitab tauhid apa kaitannya dengan kitab tauhid kenapa ayat ini disebutkan dalam bab ini nah karena larangan untuk berbuat syirik yang itu adalah lawan daripada tauhid berarti perintah untuk berbuat tauhid diletakkan oleh Allah pada ranking pertama peringkat pertama dari 10 wasiat yang disebutkan di dalam ayat tersebut 10 wasiat yang disebutkan dalam ayat tersebut atau tiga ayat tersebut nah diletakkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala perintah bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik atau larangan berbuat syirik yang mengandung perintah untuk bertauhid pada peringkat pertama menunjukkan bahwa at-tauhid adalah perkara terbesar dan terpenting dalam Islam dan menunjukkan bahwasanya syirik merupakan a'zamud perkara terbahaya yang paling berbahaya di dalam dinin Islam. Ini bentuk pendalilan dari ayat al-wasaya al-ashr. Nah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Kenapa tidak menyatakan dalam ayat ini atlu ma harramallahu alaikum? Kenapa menyatakan atlu ma harrama harrama rabbukum alaikum pakai rabbukum bukan harramallah yakni Allah memilih kalimat rabbukum untuk lebih mengingatkan mereka lebih mudah di dalam mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan syirik kenapa karena rabb itu mengandung makna rabbukum ay khaliqukum Kemari aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rob kalian. Siapa Rob kalian itu? Khalikukum, pencipta kalian. Ini yang mau mengharamkan sekarang. Wa malikukum dan sekaligus dia Allah yang memiliki kalian secara mutlak. Ini yang mau mengharamkan. Bukan sembarang pihak. Tetapi Rob dan mudabbirukum yang mengatur kalian razikukum memberi rizki kepada kalian. Ini yang akan mengharamkan sekarang. Jadi diingatkan dengan kalimat Rob. Fahim tuh ya ikhwan? Faidah. Di sini ada sebuah perkara penting. Yang perlu untuk kita ambil sebagai pelajaran. Bahwasanya ketika kita hendak mendakwai, mengajak kaum muslimin awam yang mereka itu belum mengerti siapa Allah. Mereka belum mengerti kedudukan Rabbul Alamin. Mereka belum mengerti sejauh mana kebesaran Allah sebelum kita memulai untuk mengajak mereka bertauhid atau mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Sebelum kita menjelaskan tentang makna syirik, tentang makna ibadah secara umum, kita memulai kepada mereka untuk mengenalkan siapa itu Rabb. Kita perlu sebutkan kepada mereka bahwa Allah itu Khalid Menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan ketumbuhan dari tidak ada menjadi ada Wa malikukum dan dia Allah Subhanahu wa taala sebagai malik, penguasa kalian secara mutlak. Yang memiliki kalian namanya memiliki dan kepemilikannya bersifat mutlak, dia berhak untuk mengatur secara mutlak dan wajib satu-satunya untuk diibadahi. Wa mudabbirukum dan dialah Allah yang mengatur alam semesta ini. Pohon mangga ini tumbuhnya di musim panas. Ya. nah, Pohon ini tumbuhnya di musim hujan. Allah turunkan hujan pada musim tertentu. Allah hentikan di musim tertentu. Allah terbitkan matahari dari arah timur dan terbenam di arah barat dalam jangka waktu tertentu. Tidak kemudian 24 jam matahari itu terus bersinar. Allah mengatur itu semua. Allah memberi kehidupan, memberi nyawa, memberi oksigen, memberi paru-paru, memberi ini dan itu. Semuanya Allah yang mengaturnya. Yang hidup di atas bumi dapat rezeki, Yang hidup di dalam tanah dapat rezeki, Yang hidup di dalam lautan mendapat rezeki, Yang hidup di udara dapat rezeki. Semua ini adalah ar rabb Perkenalkan kepada mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebelum menyebutkan menyebutkan tentang wasaya, wasiat-wasiat yang wajib untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya, Allah mengingatkan mereka dengan sifat rububiyah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Tidak menyatakan ma Allah. Tidak menyebutkan sifat uluhiyah. Tetapi Allah menyebutkan sifat rububiyah. Ma harrama rabbukum alaikum antum. Di sini hal penting ketika kita berdakwah. Tidak kemudian kita menyatakan ini apa? Ini syirik, ini nggak boleh, ini harus bertauhid enggak? Kita ketika menyampaikan tauhid uluhiyah pun sebelum kita memasuki poin-poin tersebut, kita menyebutkan dan mengingatkan kepada mereka tentang rububiyah Allah. Ini sekarang pembahasan misalkan tentang hukum al-isti'anah kepada Allah. Bahwa isti'anah itu adalah ibadah. Sebelum kita menjelaskan itu, kita jelaskan bahwa Allah itu Rabb. Siapa Rabb? Khalik. Siapa Rabb? Malik. Siapa Rabb? Al-Mudabbir. al razid Al-Muhyi. Al-Mumit. Sehingga bangkit. Semangat untuk bertauhid. Sehingga mereka mengenal bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk dimintai tolong. Tidak ada yang berhak untuk dimintai keselamatan dalam kehidupan. Tidak ada yang berhak untuk dimintai rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau bahas tentang tawakal, wajibnya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada benda-benda, tidak bertawakal kepada makhluk. Ingatkan tentang kebesaran Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ini. Sehingga dengan itu biiznillah dengan mudah umat mengenal tauhid dengan mudah wa azza wajal umat meninggalkan kesyirikan. Dan ini uslubun Qur'ani. Uslub Qur'ani, cara, metode Qur'an di dalam menyampaikan dan ini akan kita bahas nanti. Insyaallah taala sebelum kita mengakhiri bab ini atau sebelum menginjak bab yang berikutnya insyaallah taala dari adillatut tauhid yang belum disebutkan di dalam uh, kitab tauhid ini yang insyaallah akan menambah dan melengkapi beberapa hal penting lainnya. Qala rahimahullah wa qawlu ta'ala qul taalau. atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Pernyataan alla tusyriku bihi syai'an di sini mencakup segala bentuk syirik. Syirk akbar atau syirik asghar. Ay la tusyriku bihi ay billah syirkan asgar atau akbar. Dan syai'an di sini mencakup semua pihak selain Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bihi syai'an. Nabiyan kana. Baik itu seorang nabi, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Malakan kana atau dia seorang malaikat. Rajulan salihan kana. Jinniyan dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini atau hal itu diambil dari kalimat syai'an. Hati-hati. Kalau ditanya apa fungsi kalimat syai'an? Allah tidak menyatakan la tusyriku billah, tidak, tetapi ditambah diyakinkan la tusyriku bihi syai'an. Nah, nakirah yang menunjukkan ketika nakiro ini berada dalam konteks la tusyriku ya, berfungsi secara umum mencakup banyak hal mencakup banyak pihak syai'an di sini mencakup nabi mencakup malaikat mencakup jin mencakup manusia dan semuanya dari makhluk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala wabil walidaini ihsana kita sudah bahas tentang wajibnya melakukan birrul walidain Loh, Allah di sini menyatakan akan menyampaikan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Lah kok ihsan kepada walidain disebutkan? Berarti haram. Jawabannya tidak. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wabil walidain ihsana yakni Allah mengharamkan kepada kalian hukukul walidain. Paham ya ikhwan? Allah mengharamkan kepada kalian apa? Hukukul walidain Nah, ini maksudnya. Hati-hati. Wa wa bil walidaini ihsana diperintah untuk berbuat ihsan kepada walidain mencakup larangan untuk apa? Hukum al walidain. Perintah atau larangan untuk berbuat syirik berarti mencakup mada ya siddiq Allah yahdina wa iyyaka mahdi mencakup mada rahmah ahsanta mencakup tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ana ulangi Allah tusyriku bihi syai'an mencakup perintah larangan berbuat syirik mencakup perintah sebaliknya apa perintah untuk bertauhid perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua mencakup secara Sebaliknya, larangan untuk melakukan hukum al-walidain. Nah. Qala la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang diharamkan yang ketiga, wasiat yang ketiga yang Allah haramkan setelah syirik dan hukukul walidain adalah Allah mengharamkan kepada kalian untuk membunuh anak-anak kalian. Nah, nahnu narzuqu min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab al-imlaq. Apa itu al-imlaq? Imlaq itu artinya al-faqr. Al-imlaq artinya apa? al-faqr min imla maknanya adalah min fakr min di sini diberi nama min as-sababiyah Artinya jangan kalian perhatikan min ini diberi nama min as-sababiyah. Diberi min apa namanya? as Nah, min apa namanya Pak Kirjo? as Apa maksudnya sababiyah? Yakni makna ayat, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab kefakiran. Ini maksudnya min sababiyah. Paham tuh ya ikhwan? Nah, jadi min itu macam-macam. Nanti antum pelajari dalam lughatul Arabiyah. Nah, kalau yang di ayat ini namanya min as-sababiyah. Sehingga makna ayat adalah wala taqtulu auladakum min imlaq ay min bisababil imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab atau dikarenakan apa? kefakiran, al-imlaq. Jangan kata Allah. Nahnu narzukukum. Masya Allah. Nah. Ya sudah. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ketahuilah kata Allah, aku yang memberi rizki kepada kalian dan aku pula yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian. Nah, Aku yang memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian sekaligus. Ini yang tercantum di dalam ayat yang sedang kita bahas. Di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan, "Nah, Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini yang di dalam ayat yang sedang kita bahas di kitab tauhid. Perhatikan sekarang. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Akulah yang membeli rizki kepada kalian wahai para orang tua yang takut miskin dikarenakan banyaknya anak. Aku yang beri rezeki pada kalian, bukan kalian yang dapat rezeki sendiri. Aku yang memberi kepada kalian. Kemudian wa iyahum dan mereka anak-anak kalian yang mau lahir itu yang memberi rezeki dan menjamin rezekinya aku kata Allah. Disebutkan dahulu orang tuanya yang penakut ini tadi. Ya, yang penakut dan sok merasa bahwa rezeki di tangannya dia. Nah, diingatkan sama Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahu. Tetapi di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kalau ini min imlak di surat Al-Isra Al -Isra, khasyata imlak. Coba perhatikan Minnya diberi nama min apa? Sababia. Artinya dengan sebab kemiskinan. Jangan kata Allah, jangan seperti itu. Nah, kalau ini sekarang yang di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 Allah menyatakan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir. Ya. Khawatir apa? Miskin. Kalau yang pertama, kemiskinan sudah ada karena cuma guru SD atau guru TK, jangan banyak-banyak anaknya. Nah, karena miskin. Ya. Jadi kemiskinannya sudah terjadi, memang realitanya miskin gitu loh Akhirnya takut anaknya dibunuh, ini di masa itu dulu. Kalau di sekarang lebih apa lebih ilmiah sedikit menurut mereka. Lebih uh, kemasannya lebih baik dibandingkan Quraisy. Kalau Quraisy punya anak, bunuh, pendam selesai. Kenapa? Karena sebagian mereka miskin. Jadi takut kalau punya anak semakin miskin akhirnya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang di dalam surat Al-Isra ini, kemiskinan belum terjadi. Kemiskinannya belum terjadi. Ya Alhamdulillah lah. Kalau tadi guru SD ini dosen. Nah. Akhirnya apa? Ditakut-takutin. Nanti kalau banyak anak, yang satu anak sehari 100 ribu. Kalau 5 berarti 500 eh, sebulan 100 ribu. Kalau 5 berarti berapa? 500 ribu. Waduh, gaji anak 600 ribu padahal. Nah, untuk listrik, untuk air, untuk pajak ini, untuk itu. Waduh, repot. Cukup dua aja. Nah, Baik ya ya, Nah, Nah, ini mereka. Quraisy nggak mau ruwet kalau Quraisy dulu. Gampang wes ada pakai pembatasan-pembatasan sudah. Lahir ruwet, nah selesai. Itu. Nah, sekarang ini sok dikemasi dengan cara-cara yang nampaknya ilmiah. Nah, fahim tuh ya ikhwan, khasyata imlaq. Karena kekhawatiran. Anda ulangin sekarang. Perbedaan ayat ini dengan yang di surat Al-Isra adalah kalau yang pertama ini di surat apa ini? Al-An'am. Ini kemiskinannya sudah terjadi. Memang realitanya miskin. Akhirnya dibunuh anak-anaknya karena kemiskinan yang sudah terjadi. Kalau yang di surat Al-Isra, kemiskinan belum terjadi. Atau sudah ada tapi khawatir tambah miskin. Ya. Ini yang di surat Al-Isra. Bentuknya kekhawatiran. Yang di dalam surat Al-Isra dalam bentuk apa? Kekhawatiran. Kalau yang di dalam surat Al-An'am sudah terjadi kemiskinan. Walaupun ada bentuk kemungkinan kekhawatiran itu masih ada, cuma pada ayat surat Al-Isra lebih tegas kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu Allah kemudian menyatakan setelah ini, nahnu nar zukuhum wa iyyakum. Nah, coba perhatikan di sini narzukukum di surat Al-Isra narzukuhum. Bisa dipahami Pada surat Al-An'am narzukukum awalan baru wa iyyahum. Kalau di dalam surat Al-Isra narzukukum baru eh narzukuhum baru wa iyyakum. Coba perhatikan ini. Ini satu. Ini dua. Coba sekarang dibalik. Ini dua, ini satu. Kenapa? Allah mempertegas dalam surat Al-Isra ini. Anda khawatirkan, Kalian ini khawatirkan Terhadap kemungkinan datangnya kemiskinan dikarenakan anak-anak. Kalau kalian khawatir ditegaskan oleh Allah. Aku yang memberi rezeki mereka itu anak-anak kalian. Dan termasuk kalian juga. Jadi yang kemiskinan yang kalian khawatirkan karena datangnya anak-anak itu semua itu adalah dusta. Karena aku yang memberi rizki kepada anak-anak dan termasuk kalian. Bisa dipahami ya ikhwan? Ini faedah e, daripada kedua ayat tersebut. Dan ini wasiat yang keberapa? Yang ketiga dari sepuluh wasiat. Nah, ولا taqrabul الفواحش ما ظهر منها وما بطن Wasiat yang keempat. Dan janganlah kalian berbuat fawahish. Perbuatan-perbuatan yang keji. Baik perbuatan keji itu adalah jenis perbuatan keji yang nampak oleh mata manusia ataupun perbuatan keji yang tidak nampak zina dan yang semisalnya. Atau makna yang lain, janganlah kalian berbuat perbuatan keji yang memang nampak kepada seluruh manusia bahwa itu perbuatan keji. Ataupun bapana, perbuatan keji yang sebagian manusia menganggapnya itu keji, sebagian yang lainnya tidak. Karena nggak paham. Ya. Ikhtilaf misalkan. Ya, tahu ikhtilaf? Itu perbuatan keji apa enggak? Keji menurut yang mengerti bahwa ikhtilat itu adalah fahisyah. Tetapi bagi orang umum tidak paham bahwa istilah itu adalah fahisyah. Maka istilah itu adalah bafana ala unasin. Perbuatan keji yang tidak nampak pada sebagian umat. Tetapi dia zahara pada sebagian yang lainnya. Oleh karena itu Allah menjinilari dengan menyatakan wala taqrabul fawahisya ma zahara minha. Baik yang nampak maksudnya dilakukan di depan mata orang dengan terang-terangan, berzina di depan mata orang ataupun tersembunyi. Ini makna yang pertama. Mana yang kedua? Ma zahara minha yakni nampak kepada manusia sebagian manusia bahwa itu adalah fahisyah tetapi kepada yang lainnya masih nggak nambah. Dianggapnya biasa-biasa saja. Ya, dianggapnya itu perbuatan yang lumrah saja. Maka kedua jenis ini pun tidak boleh dilakukan. faham tuh ya kawan Nah. Kemudian kalimat wala taqrabu Allah tidak menyatakan wala ta'tu. Tetapi dengan bahasa apa tadi? Wala taqrabu. Janganlah kalian dekat-dekat. Tidak Allah menyatakan wala ta'tu. Janganlah kalian mendatangi. Yang dilarang adalah dekat-dekat. Dekat-dekat saja nggak boleh. Apalagi sampai melakukannya atau mendatanginya. Dekat aja nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melakukan atau mendatangi perbuatan tersebut atau tempat dilakukannya perbuatan fahisyah tersebut. Fahimtum ya ikhwan? Nah, sehingga segala perkara segala permasalahan yang bisa mengantarkan kepada fahisyah juga dilarang dalam ayat ini. Sehingga kalimat wala taqrabu Allah tidak menyatakan wala ta'tu atau wala taf'alu Allah tidak menyatakan la taf'alu, jangan kalian berbuat. Tetapi Allah menyatakan wala taqrabu, jangan kalian dekat-dekat kepada perbuatan fahisyah. Nah, ini mengandung makna balaga yang luar biasa. Maknanya adalah kalau dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Makna yang kedua adalah juga setiap perkara yang menjadi wasilah pengantar untuk sampai kepada perbuatan fahisyah itu pun dilarang bagian daripada kandungan yang dilarang oleh ayat ini. Bisa dipahami ya kawan? Nah, Ana ulangi supaya minggu depan tidak ada yang menyatakan belum dijelaskan. Kalimat wala taqrabu mengandung makna pertama kalau mendekat saja tidak boleh kepada perbuatan fahisya, perbuatan keji, apalagi sampai mendatanginya atau melakukannya. Sehingga Allah nggak perlu menyatakan wala taf'alu. Kalau Allah menyatakan la taf'alu, mungkin ada orang menyatakan kalau dekat-dekat nggak apa-apa. Nah, ini makna pertama. Makna kedua, kenapa Allah menyatakan wala taqrabu dan tidak menyatakan wala taf'alu atau tidak pula menyatakan wala ta'tu? Faedahnya adalah setiap perkara atau permasalahan yang bisa menjadi wasilah pengantar untuk sampai kepada perbuatan fahisyah pun dilarang melalui ayat ini. Kemudian yang berikutnya wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ada jiwa-jiwa, nyawa-nyawa yang tidak boleh dilayangkan atau ditumpahkan darahnya. Yang tidak boleh dibunuh yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalimat illa bil haq maksudnya dengan alasan yang hak. Dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk dibunuh. Nah, ini maksud daripada ayat. Sebelum kita membahas siapa itu jiwa-jiwa yang larang dilarang untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, perlu diketahui bahwa perintah atau kalimat wala taqtulu an-nafsa janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ini adalah larangan yang bersifat umum setelah sebelumnya disebutkan larangan yang sifatnya lebih khusus. Ana ulangi sebelum Ana jelaskan. Larangan wala taqtulun nafsa allati harramallah adalah jenis atau bentuk larangan yang sifatnya umum setelah sebelumnya disebutkan larangan yang sifatnya lebih khusus. Tapi sama-sama larangan jangan membunuh. Larangan untuk tidak melakukan pembunuhan. Apa itu yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus? Yang sifatnya khusus yang tadi. Wala taqtulu auladakum min Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan kemiskinan yang menimpa kalian. Ini pembunuhan dilarang. Ya. Tapi sifatnya khusus yaitu kaitannya dengan anak-anak. Pada yang berikutnya ini sifatnya umum. Termasuk juga anak-anak. Yang tadi disebutkan sebelumnya. Paham ya, kawan? Yang berikutnya siapa yang dilarang untuk dibunuh? Di dalam dinul Islam yang dilarang untuk dibunuh pertama seorang mukmin muslim Allah menyatakan wa may mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam Ini yang pertama setiap muslim, setiap mukmin haram darahnya untuk ditumpahkan. Yang kedua, al-kafir al zimmi atau kafir zimmi. Seorang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di bawah perlindungan negara. Seorang kafir zimmi, yaitu orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di dalam atau di bawah perlindungan negara. Ini kafir zimmi. Lawan daripada kafir zimmi adalah namanya kafir harbi. Ya. Pihak kedua yang dilarang untuk dibunuh adalah kafir apa? Zimmi. Lawan daripada kafir zimmi apa namanya? Harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang telah mengumumkan peperangan terhadap kaum muslimin tidak hidup minoritas di tengah-tengah umat Islam. Ini kafir harbi namanya. Nah, kafir dimi. Nah, siapa itu kafir dimi ya Anca? Nana? Apa itu kafir dhimmi? Hah? Orang kafir yang hidup di tengah-tengah orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di bawah perlindungan negara. Nah, makanya diberi nama zimmi. Zimmah itu artinya perlindungan. Jaminan. Perlindungan. Fahim itu Itu asal kalimat zimmi. Kemudian yang ketiga, Jenis ketiga dari jiwa yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Apa yang dinamakan dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kemudian yang keempat diberi nama kafir musta'man. Musta'man, bukan pakai ain, bukan musta'man, tetapi musta'man. Nah, empat jenis ini. Keterangannya lebih lengkap, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Walatakrabu taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Hatta yablugha ashuddah. Wasiat yang keberapa sekarang? Yang kelima. Lima apa enam? Enam. Nah, ayat yang pertama selesai berisi lima wasiat. Sekarang pindah ayat yang ke berikutnya, yaitu larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekat-dekat ke hartanya anak yatim. Ya. Wala taqrabu, hati-hati jangan terlalu dekat sama hartanya anak yatim. Biasanya gampang tergoda. Kenapa anak yatim nggak ngerti apa-apa? Nah, kalau orang dewasa titip fulus mungkin masih ngerti. Ditanya gimana perkembangannya sekarang keuangan? Ah, apa saja pengeluarannya? Ah, berapa tanggal berapa bisa ditanya. Tapi kalau anak yatim miskin tidak ngerti apa-apa. Siapa itu al yatim? Al yatim itu man mata abuhu walam yablu. Yatim itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia ayahnya, ya, ayahnya sudah meninggal dunia dalam keadaan dia belum balik. Kalau ibunya yang mati namanya piatu. Kan ada yatim piatu ya. Nah, yatim piatu katanya kalau mati ayah dan ibunya. Kalau yatim mati ayahnya, kalau mati ibunya piatu. Nah, barakallahu fikum. Nggak ada dalam istilah bahasa Arab piatu. Yang ada yatim aja. Yatim itu man mata abuhu walam belum Yang telah meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Maknanya kalau yang meninggal ibunya bukan yatim. Oh kesian tuh kasih uh, bantuan itu ada anak yatim. Loh kenapa? Ibunya meninggal. Loh bukan yatim itu namanya. Yatim itu yang meninggal siapa? Ayahnya. Abu. Kalau meninggal ibunya tidak dinamakan yatim dalam istilah syarak. Kemudian yang kedua, selama dia masih belum balik. Anu kalau mau kasih infak ke anak yatim, orang-orang yatim. Mana orang yatim? Itu Pak Anu itu. Umurnya sudah 25 tahun. Bukan yatim ya akhirnya. Nah. Barakallahu fiik. Jadi yatim adalah yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Nah ini yang Allah nyatakan wala taqrabu malal yatim. Jangan sekali-kali kalian mendekat kepada hartanya anak yatim. Illa billati hiya ahsa. Kecuali kalau engkau mendekatnya itu dalam rangka supaya harta itu lebih baik lagi. Nah, dia yakin dengan saya yakin yakinnya kalau dikelola harta tersebut akan lebih penghasilannya. Dan bisa bertanggung jawab kalau kurang kembalikan. Kalau ternyata gagal anak yatim ini sudah besar, sudah umur 25 tahun, sudah dulu sebenarnya bapakmu ninggalkan fulus. Berapa? 10 juta. Terus akhirnya saya pikir waktu itu daripada uang 10 juta begitu aja, mungkin 10 tahun ke depan 10 juta sudah nggak ada nilainya, maka itu anak kembangkan menjadi toko. Terus gimana Pak? Aman misalkan atau siapa? Iya ternyata rugi. Minta maaf Pak, nggak boleh. Kalau gini nggak boleh, harus dikembalikan. Minimalnya 10 juta senilai dengan yang dulu. Nah, jadi berani bertanggung jawab. Ya. Ini maksudnya alati billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati hartanya anak yatim. Mau pinjemkah? Nggak boleh. Mau dikelola kah? Enggak boleh. Kecuali kalau ngelolanya itu yakin bahwa itu akan menambah jumlah harta anak yatim tersebut. Nah, boleh kalau seperti itu. Dipinjam untuk usaha. Es yatim mesian lah biar dia dulu masih cil. Nah, 10 juta digunakan untuk dagang. Sudah anak ini dewasa, sudah balik, sudah ngerti uang, sudah bisa bekerja. Mau dikembalikan uangnya nih, dulu ayahmu ngasih 10 juta. Nah, terus e, anak pinjem doang. Ini saya kembalikan 10 juta nggak boleh. Ya. Siapa yang ngasih izin minjem? Nggak boleh. Paham tuh ya Kelola, labas. Kalau nggak tinggalkan, diam. Jangan digerak, jangan diambil-ambil. Jangan dikelola, jangan diputar uang itu. Kalau mau diputar dengan yang lebih baik yang bisa mengandung manfaat kepada anak yatim tersebut. Nah, Alhamdulillah ya ikhwan? Ini maksud billatihi ahsan. Atau orang tuanya meninggalkan warisan tapi dalam bentuk deposito. Ya. Deposito itu apa ya? Hah? Apa deposito? Hah? Nggak paham. Nah. jadi uangnya ditaruh di bank sama bapaknya, didepositokan. Nah, kalau deposito itu uangnya bertambah, gitu kan ya? Bertambah terus, bertambah, bertambah. Tapi riba. Haram hukumnya. Ha, kalau seperti ini cepat wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Harus diambil dan ditaruh di tempat yang selamat. Nah. Fahim tuh Atau waduh repot sekarang kalau nggak disimpan di bank. Ya jangan di deposito, disimpan di apa? Di tabungan namanya ya. Kalau ada bunganya, Jangan kemudian dikasihkan sak bunga-bunganya, jangan. Ini uangnya itu dulu 50 juta ya ini, sekarang 50 juta. Lah, jenis yang kedua ini adalah billati ahsan dalam urusan keakhiratan. Kalau yang pertama billati ahsan dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi boleh dikelola untuk dikembangkan. Tadi 10 juta dikelola, digolang uangnya terus sampai menjadi 20 juta. Masya Allah. Jazakallah khair anta. Nah, kemudian ini bentuk apa tadi? Billati ahsan dalam urusan dunia. Hartanya berkembang. Kalau yang kedua, billati ahsan usaha mendekati harta anak yatim dalam rangka billati ahsan yang lebih baik lagi dalam urusan akhirat. Diselamatkan dari apa? Riba. Paham ya, ikhwan? Baik. Hatta yablugha asyudda. Sampai anak kecil ini balik dan memiliki akal pemikiran yang baik. Bisa mengelola uang tersebut. Baliknya berapa? 14 tahun. 14 tahun ternyata masih senang main sepeda motor. Uang-uang sana kemari. Jangan dikasihkan dulu. Nah, uang 10 juta bisa habis dalam 15 hari. Nah, yang tadi peleknya gini dibelikan pelek yang bagus lagi. Ah, nanti gasnya diganti dengan ini. Kemudian tangkinya diganti dengan yang ini. Bannya yang tadinya gini diganti ban gini. Akhirnya 10 juta habis untuk sepeda motor. Jangan, jangan dikasihkan walaupun sudah umur 15 tahun. Hatta 20 tahun kalau masih balun, ya, seperti ini gak bisa meletakkan fulus uang pada tempatnya, ini belum sampai hatta ya belum belum diserahkan syuf ini uang letakkan pada tempatnya diarahkan dibimbing ini anak kalau sudah gitu baru dikasihkan nah fahimtum ya ikhwan ini maksud hatta yablugha asyudda wa auful kaila wal mizana bil qisti pembahasan ini semua masih panjang sebetulnya anak yatim dan yang sebelumnya tapi kita singkat dan hendaknya kalian memenuhi takaran sesuai dengan aturannya sesuai dengan haknya masing-masing wal mizan dan timbangan kain itu takaran kalau mizan apa timbangan paham beda timbangan dengan takaran nah harus dipenuhi jangan dikurang-kurangin jangan jadi mutaffifun yang Allah nyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas atau alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jangan jadi mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Adalah orang-orang yang apabila beli sesuatu minta takarannya sempurna. Diperhatikan. Lihat takarannya. Anu mas mas jeglong dikit. Ah, Oh enggak, kurang. Waduh, pokoknya harus persis. Ini takarannya. Ya. Enggak mau ada jeblongan dikit. Dilihat dulu takarannya. Jangan-jangan ada ada apanya batu di dalam atau benjolan-benjolan yang akan mengurangi volume. Perhatikan, lihat. Nah, ini idza kaluhum uh, wailul lil mutaffifin alladziina idza kalu Alan nasi yastaufun. Yastaufun. Minta wafa. Minta sempurna. Wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang jual. Ah, ini. Takarannya itu. ya Gelas takarannya dikasih malan atau apa lilin. Bawahnya kan tidak ketok. Jadi yang mestinya gini. ya Bawahnya jadi gini. Nah, Berkurang nggak kira-kira? Berkurang. Kekurangin ini, pentolannya ini. Nah. Awazanuhum yuksirun atau menimbang untuk mereka dikurangin juga. Jualan telur. Ya. Ini bahaya nih, hati-hati pokoknya yang timbang-timbang ini hati-hati. Barakallahu fikum. Mestinya sekilo dapat 17, apa kalau dikasih yang agak besaran itu pas sebenarnya lebih dikit aja nah cari waduh nih anak cari yang agak tanggung yang agak tanggung kecilan ini sudah 16 ya kurang satu telur taruh yang kecilan ah timbangan masih ih masih gini es kurang-kurang dikit ikat es plastik masuk gini nah. Paham Iya. Ada perlu kehati-hatian, perlu kesungguhan dan ketakwaan. Dan memang itu sulit. Menimbang dengan persis sulit Ustaz. Iya memang sulit, tapi harus ada usaha. Oleh karena itu Allah menyatakan setelah perintah wa auful kaila wal mizana bil qisti hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan qist dengan adil bil qisti artinya bil adil La nukallifu nafsan illa us'aha. Ini Allah akhiri dengan ini. Kami tidak membebani seseorang kecuali sebatas maksimal yang dia mampu. Sudah nimbang terus. Satu pembeli beli telur satu kilo, nimbangnya sampai tiga jam. Pembeli yang lainnya ya bubar pulang. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Sudahlah usaha. Diusahakan semaksimal mungkin untuk persis kalau sudah usaha persis pakai timbangan yang itu, ternyata pembelinya sampai di rumah pakai timbangannya emas, tahu timbangannya emas. Yang itu hanya per gram itu seret pakai komputer itu, agak ya. Sampai di rumah kurang pak, ini ternyata nggak seribu gram, berapa? 1750 ah, 985 gram. Berarti kurang 15 gram. Wah, teliti betul ya. Ya, ki afwan timbangan anak timbangan ini. Nah, Ya sudahlah, kurang lebih. Nah, 15 gram telur lah kayak apa? Nah. Baik tuh ya kawan. Sudah berusaha maksimal. Oleh karena itu Allah faham Allah Rabbul Alamin. Alimul ghaibi was syahada. Alimu ma kana wa yakunu wa sayakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Oleh karena itu Allah akhiri perintah untuk jujur di dalam perkara timbangan dan takaran ini dengan adil seadil-adilnya kemudian la nukallifu nafsan illa us'aha kami sesungguhnya tidak membebani seseorang pun kecuali sebatas maksimal yang dia mampu baik itu ya kawan Nah sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya kita berusaha untuk memurajaah apa yang sudah kita pelajari. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin.